setelah sholat setelah sholat asar mesisan wis sholat mesisan otoya maka itu adalah ber, membersihkan atau mencuci al khotoya kesalahan-kesalahan Goslan dengan sebersih-bersihnya Wuduknya sempurna Sholatnya di masjid Ada di masjid Dari sholat Ditunggu sholat berikutnya Itu benar-benar sampean itu Disucikan, dibersihkan Dibasuh kesalahannya Serinya tangan kena kotoran dicuci pun digobrot maka berubah tangan yang kotor yang menjijikan yang baunya enggak enak menjadi tangan yang bersih dan wangi begitulah sampean sama saya berbuat dosa berbuat kesalahan jijik sudah hayya ala sholat wuduknya bagus kemudian berangkat ke masjid sholat maghrib mesisan iktikaf di sekalian dah iktikaf di masjid baca Quran baca rotib isak berjamaah maghrib menunggu isak maka itu sama dengan dicuci dari dosa-dosanya kita masih pakai sabun tapi sabun manawi itu wangi jadinya nah. Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man ghada Siapa orang yang pagi hari berangkat ilal masjid ke masjid Waroha dan sore hari pergi maka oh bagiman nuzulan jamuan-jamuan suguan-suguan kehormatan-kehormatan fil ada di surga kullama setiap roda berangkat pagi hari warohadai kalau sampean ditamui sama orang terhormat ada kiai bertamu ke rumah sampean dipersiapkan sate mungkin dipersiapkan minuman yang lezat tapi kalau setiap pagi setiap sore datang kiainya albam wal tumpasu ya, itu kalau mereka bertamu kepada manusia al wal sumpaku kalau nggak nggak indah jadinya kata karena itu kalau ke manusia dikatakan azat hubba kalau ziarah kepada manusia itu jarang-jarang aja Tambah seneng, tambah rindu Kalau bolak-balik Minta maaf Rumah saya bukan restoran Habib Pagi sore datang ke sini Utang udah banyak Tapi kalau ke masjid jadi tamunya Allah Pagi sore berangkat itu jamuan-jamuannya dipersiapkan tapi bukan di dunia nanti ada di surga yang setiap saatnya pagi dan sore mendapatkan jamuan khusus penghormatan khusus dari Allah kenapa? setiap pagi berangkat ke masjid setiap sore berangkat ke Tuhan kalau diziarahi malah tambah cinta manusia yang bosan kalau diziarahi demikian juga minta sama Allah setiap saatnya paling seneng Tuhan dimintai manusia minta setiap saatnya diusir sampean datang sama Habib Habib bantuan oh Masya Allah kasih 20 ribu besok datang lagi Habib bantuan kasih sepuluh ribu turun besok lagi barang mulai mendelir kasih lima ribu datang lagi dua ribu datang lagi lagi gampar tapi kan, ya Allah ya Allah setiap saatnya minta kepada tambah cinta Tuhan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu Allah marah kalau kamu tadi itu meninggalkan memohon kepada Tuhan kamu nggak mau mohon lagi minta lagi sama Tuhan kamu tapi manusia kalau selalu dimintai marah saudara sama dengan tadi itu datang ke rumah manusia menjenguk kepada manusia ziarah kepada manusia pagi dan sore keberatan manusia tapi Allah setiap pagi dan sore kamu bertemu berziarah kepadanya maka disediakan jamuan khusus ada di surga nantinya harus jamuan tidak sampai tutup jamu beras kencur jamuan itu penghormatan suguhan eh, kepada tamu-tamu mulia sampai dianggap tamu mulia nanti di surga padahal sampean makhluk tapi Allah memperlakukan dengan kemuliaan kepada makhluk yang setiap saatnya pergi ke masjid melaksanakan sholat itu pergi ke masjid ngecat mari ngecat deh mari selesai itu tukang namanya ini maksudnya mau ibadah baik wajah ummi maktum dan datang ibnu ummi maktum seorang sahabat yang dia buta ibnu ummi maktum ini buta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku mengadu ibni um, ibnu ummi maktum ini ilaihi kepada Nabi annahu dharir ay a'ma kafif itu ibn ummi maktum gak kelihatan ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku nggak kelihatan wal itu satu awam kota yang memiliki banyak binatang-binatang banyak anjingnya banyak serigala kalau malam hari wa abar jamak bir dan banyak sumur-sumurnya Ibnu Ummi Maktum kalau pergi malas kemudian banyak sumur-sumur <coughs> yang enggak ditutup atasnya takut kecemplung ya Rasul takut masuk terus dalam sumur Iduli apa tajidu kamu mendapatkan li bagiku rukhsatan keringanan an ya untuk aku sholat aku gulingkan gak rasulullah malam hari gak ada nuntun saya buta takut nanti masuk sumur takut nanti ketemu dengan serigala dipikir kucing serigala pus entek kon Allah Alaihi Wasallam nida nida apakah kamu mendengarkan adan Ibn Ummi Maktum hayya ala sholat kerungu Kala na'am dengar betul Qala ajidu laka rukhsah Berkata Rasulullah Ma ajidu Aku tidak mendapat muruh rukhsanan Berangkat-berangkat Buta ya Rasul Bijak gak boboh berangkat nanti jatuh ya Rasul jatuh wadah bobo daripada meninggalkan berjamaah ngono itu yang melek kok Masya Allah yang buta itu masih bingung oleh ndak sholat di rumah ya Rasul oh ndak maka masjid begitu Rasul para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian dengan berjamaah. Sing piku takon selamat Sahabatku kulo kali sampean si picek itu berangkat dituntun-tuntun pergi ke masjid bukan jumatan ini sholat lima waktu berangkat ke masjid jadi pol terus masjidnya zamannya Nabi penuh terus masjidnya karena itu kuat Islam kuat Islam lah sekarang sehat walafiat tohir batin sehat kena nggak ada yang berangkat ke masjid subhanallah wa anhu sallallahu alaihi wasallam dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol sesungguhnya Nabi bersabda "Talakatun tiga orang La'anahumullah Melaknat Allah La, Bukan marta itu diusir dari rahmat Allah Lah kalau sudah diusir dari rahmat Allah Minta rahmat siapa? apa tiga orang ini nggak disenangi sama Tuhan dibenci sama Allah diusir dari rahmat dan Nabi menyang ini salah satunya Seseorang seseorang yasmau ia mendengar hayya ala salah hayya ala falah kerungu azan dengar adan ajakan sholat, ajakan berjamaah, walam yujibhu, tapi dia tidak menyambut hu itu suara adan Nggak langsung, ayo sholat, nggak langsung cekel menyambut diajak sholat. Seneng setengah mati. Hayya ila trio macan berangkat eh kon delok dino ki amat kon kesel kon subhanallah kadang kadang-kadang kupingnya kita ini nggak tembusnya hati pak kuping ini kadang-kadang nggak -kadang tembusnya hati Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota badan ini semuanya untuk membantu ha? hati biar bagus hatinya dikasih mata supaya bisa ngelihat wajahnya orang soleh supaya bisa membaca Al-Quran tapi digunakan untuk ngelihat film porno supaya bagus hatinya dikasih kuping dikasih telinga supaya dengarkan ayat-ayat Al-Quran nasihat-nasihat agama tapi digunakan dengarkan musik nyanyi lagu supaya bagus hatinya dikasih kaki supaya berangkat ke masjid supaya bisa sholat berdiri tapi nggak digunakan untuk itu digunakan joget nguber-nguber bal dikasih mulut dapat berbicara untuk supaya berzikir kepada Allah istighfar kepada Allah salawat kepada Rasulullah tapi digunakan misu digunakan nipu goroh Karena itu nanti bakal ditanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaya apa matamu kaya apa kupingmu kaya apa pikiranmu akalmu semuanya akan ditanya oleh Allah Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> La salata Nggak ada salat Lijaril masjid bagi tetangga masjid illa fil masjid kecuali di dalam masjid nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali ada di masjid ini bukan berarti nggak sah sholatnya tapi ini nafyul kamal Aila sholah kamilah Enggak sempurna sholatnya Bagi tetangga masjid Kecuali di masjid Enggak sempurna Enggak pantas kata orang sekarang Enggak pantas Tonggo masjid enggak sholat di masjid Enggak pantas apalagi masjid sholat berjamaah di rumah nonton TV berjamaah tuh amba mana yang tidak pantas di masjid orang sholat berjamaah di rumah berjamaah main kartu nggak pantas tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali berangkat ke masjid melaku oh, pak sikile gen melaku yang masjid ngomong nggak nggak ada rintangan nggak ada halangan nggak ada macan yang mengadang nggak ada musuh yang mengancam berangkat tuh apa urusannya itu kok abuti dikatakan orang mukmin itu ada di masjid seperti burung ada di hutan Kenapa? Seneng. Kalau ada di hutan ngoceh terus burung dari itu. Cui, cui, cui, cui. Seneng dia. Dipindah dari da, pohon ke pohon. Begitu. Orang mukmin dalam masjid seneng dikir terus ibadah kata-kati. Nah, dia baca Quran selesai baca Quran sembahyang Allahu Akbar selesai sembahyang dia istighfar Allah Allah wah senengnya setengah mati orang mukmin ada di masjid seperti burung di tengah hutan orang munafik ada di masjid seperti burung ada di sangkar di kurungan sampai lihat burung ada di kurungan itu yang dicari jangan keluarnya atau tole ana ning met ke kanan dia cari jalan keluar ke kiri jalan keluar ada lubang dikit melebu kadang-kadang kakinya keluar dasi jungu-jungu begitu orang yang tidak beriman itu masuk ke masjid gelisah kadang-kadang tidak mau masuk ke dalam pelaur ada di masjid dolek terasi padahal kosong juru masjid kadang-kadang si gile orang di jopo bukan masuk di masjid menghadap kiblat berzikir malah dolek baduki menghadap ke jalan tola-tole koyok manuk ngono iku kudu minggat doai Karena itu yang benar ada di masjid ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salat berjamaah itu ada aturannya. Bukan asal salat. Di situ itu diatur, nanti ada komat. Nanti ada berdiri melapikan soft meluruskan soft diatur umat Muhammad itu disebutkan dalam kitab Taurat itu dulu ya sufu nafis salati kasufu fil qital merapikan barisan soft seperti pasukan merapikan barisan ketika mau berperang waduh rapi jadi rapi sholatnya umat Islam itu rapi duduk gembruduk maring karepe dhewe sholat kok demonstrasi nggak ada aturannya ada aturannya sholat berjamaah lah ini yang harus kita pelajari nantinya pengajian berikutnya insyaallah kita akan aja akan diterangkan tentang merapikan soft karena itu juga termasuk <clears throat> salah satu aturan berjamaah Nih jamaah Allah Subhanahu wa taala ayo dinati diniati biar seneng kalau kira-kira ada Rasulullah sekarang kepingin kan kita ini jadi orang-orang yang bisa membuat Rasulullah senyum bahagia bangga lah kalau sampai kepingin Rasulullah bahagia yo ayo ini sabda-sabdanya Nabi hadith Nabi dihalno kira-kira kalau ada Rasulullah Rasulullah ngelihat kita ayah ala sholat tidak sholat tapi main kartu pendol-pendol kosong-kosong wajik waru apa mana ngiku as <coughs> pantes dah boten pantes pastinya sang nabi kok ngini Padahal sudah diterangkan hadithi kanjeng Nabi Sampai kitab hatami Kok tidak sadar-sadar Kuping Saya perlu ketahui bahwa Rasulullah itu Dikasih tahu, dikasih laporan sama Allah Mana umatnya yang bagus Mana umatnya yang enggak bagus kajing Nabi itu tahu sama sampai satu persatu Oh Masya Allah Setelah mendengarkan tentang sholat berjamaah Wong sungi kono sing sembayang ijen Bunga kajeng Nabi Alhamdulillah Setengah mendengarkan pengajian orang sungi yang sholat ada di rumah berubah Sholat ada di masjid berubah Alhamdulillah Bakal nanti kiai dolei endi wong sungi sing jenengi didolei bakal dijak bareng melbu yang surga ini Gusti Allah Nabi juga kasih tahu percuma jepi percuma wong sungi kupingi cendelan dok cap-capan dok kita pihatam tapi tetap sholatnya sendiri kita pihatam tetap tidak peduli ya, masjid tidak omes nyeri Nabi haditku ini apa perlu ini kalau aku ajarkan tapi kau ndak ngereken sing di sing dadi nabimu penyanyi opo kanjeng nabi lain nyanyi kupingmu gerungu kon jawab nyanyian gitu lirikan matamu wapal langsung menari hati semakin melirik tak cula padamu Tapi kalau ada tidak nyambut, ayo ala sholat. Nengai cangkeme. Tidak mau jodoh ngolah Masya Allah. Karena itu ayo pulang dari majlis sini Aku tambungan no kancing Nabi. Tak nyendeng no kancing Nabi. Biar Rasulullah senang bangga dan nanti dari kiamat biar aku direken sama Rasulullah diperhatikan sama Rasulullah tak sholat berjamaah tak lakoni sunnah-sunnah wudhu tak berangkat yang masjid insya Allah akan jadi sebabnya kita semuanya bahagia nanti ada di akhir akhirat amin Allahumma amin